Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Saya tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan... Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya?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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Aki Sangkala bersama penduduk desa yang lain sepakat untuk menghancurkan Mak Rompang agar desa mereka tidak mengalami nasib seperti desa Sendang Karang. Untuk itu, mereka juga sepakat mengutus Batara untuk pergi mencari dan menghancurkan Mak Rompang. Sebelum berangkat, Batara diberi sebuah keris kecil oleh Aki Sangkala sebagai penjaga diri. Lalu dengan bermodalkan ilmu, keberanian dan niat membalas dendam yang membara, maka Batara kembali datang ke rumah Mak Rompang yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang berilmu tinggi. Sesampai di rumah Mak Rompang, maka terjadilah perkelahian yang seru. Bahkan perkelahian itu tampaknya akan menghancurkan Batara. Namun berkat keris kecil pemberian Aki Sangkala, Batara dapat memenangkan perkelahian itu. Bahkan kepala Mak Rompang dapat dihajarnya. Sehingga kepala Mak Rompang itu terpental di semak-semak tempat Aki Sangkala dan penduduk desa menunggu. Tapi sayang, Paki Sangkala dan penduduk desa Bojong Nangka dapat dikelabui oleh kusir kereta Mak Rompang, sehingga kepala Mak Rompang dibawa oleh kusir kereta itu. Kini Batara dan Aki Sangkala berusaha mengejar kusir kereta Mak Rompang tersebut. sudah sampai di tepi pantai, Batara. Iya, Ki. Malam ini bulan masih bulan sapi. Sehingga pantai ini tampak samar-samar. Iya, Ki. Sebaiknya kita duduk di bawah pohon waru ini. Supaya kita bisa mengawasi seluruh pantai. Iya. Ah. ah. Kau merasakan sesuatu, Batara? Iya, aku merasakan ada sesuatu di ujung pantai ini. Persisnya di dekat karang yang menjorok laut itu. Aku juga akan terjadi sesuatu di dekat batu karang itu. kuda merompang. Kita harus bersiap-siap, Batara. Kereta kuda itu akan lewat di depan kita. Ya. Kereta kuda itu masih di sana, Ki. Ya. Kereta kuda itu masih di sana. Oh, aneh. Kereta kuda itu hanya bergerak di sana. Tidak berjalan kemari. Jangan-jangan kusir kereta Marompang itu tahu kita menunggu di sini, Aki. Aku rasa iya. Siluman-siluman semacam itu sangat tahu keadaan sekitarnya. Kalau begitu, kita kejar ke sana. Mari. Kereta kuda itu bergerak menuju ke tengah laut, Aki. Cepat hadang. Sebelum kereta kuda itu masuk ke laut. Bagaimana, Batara? Terlambat, Aki. Kita terlambat. Aneh. Apakah Marompang itu siluman laut? Sehingga dia bisa bergerak ke tengah laut tanpa ada gangguan dari penghuni laut ini? Rasanya tidak, Aki. Hanya penghuni laut ini belum tahu bahwa daerah mereka dilalui oleh Marompang tanpa izin. Nah, Aki, lihat. Kereta kuda itu membelok kembali ke pantai. Iya. Kereta kuda itu membelok ke balik bukit itu. Rupanya Mak Rompang hanya ingin menghindar dari kejaran kita saja. Aku akan kejar ke sana. Eh, jangan. Pantai di balik bukit itu daerah angker. Belum pernah orang yang selamat sampai ke sana. Tapi aku harus bertemu dengan kusir kereta itu. Kita harus merebut kepala Mak Rompang dari dia. Jangan, Batara, jangan. Aku yakin Mak Rompang tidak akan kembali lagi ke desa pocong Nangka ini. Biarlah dia bertemu dengan dedemit-dedemit penghuni pantai di balik bukit itu. Itu bukan urusan kita lagi. Marompang itu licik, Aki. Dia pasti kembali lagi kemari. Inilah saatnya kita menghancurkannya. Jangan, Batara. Pantai di sana angker. Percayalah. Aku harus ke sana, Aki. Aku harus hancurkan Marompang. Batara! Kembali, Batara! Oh, pemuda itu sangat berani. Aku saja belum tentu mau ke daerah angker itu.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 Mau kemana kau Ula? Ah, eh, Maici terbangun. Ah, maaf kalau saya mengganggu tidur Maici. Aku masih tidur-tidur ayah. Uh. Ah, pasti kau akan ke pantai lagi malam-malam begini. Iya, Ma. Bukankah malam ini bulan bersinar penuh? Siapa tahu wanita cantik itu ada di tepi pantai. Tidak bosan-bosannya kau menunggu dia, Ula. Saya ingin ikut dengan dia, Maici, supaya saya bisa bertemu dengan kekasih saya. Percuma, Wulan. Biasanya wanita itu tidak akan muncul lagi kalau sudah bertemu dengan manusia seperti kamu. Ah, siapa tahu nasib saya sedang baik, Ma. sehingga saya bisa menjumpainya malam ini di pantai. Hati-hatilah, pantai tidak selalu ramah pada kita. Kita sudah mengenal seluk-beluk pantai itu, Lan. Ah, iya, Maici. saya akan hati-hati. Maici, saya pergi. Iya. seperti tidak senang. Matanya menatap tajam. Tidak ada tanda-tanda dia baru bangun tidur. sudah lama berdiri di bawah pohon kemuntung ini. Tapi aku akan tetap berdiri di sini sampai hari pagi. Siapa tahu nasibku baik, sehingga aku bertemu dengan perempuan itu. Oh, aneh. Tiba-tiba ada jalan yang membentang dari pantai ini sampai ke tengah laut. Apakah perempuan itu akan datang sekarang? semoga saja. Sehingga aku tidak akan berlama-lama menunggu Kang Batara di tepi pantai ini. Oh, apa itu? Benda apa yang bergerak di jalan yang membentang ke tengah laut itu? Aku melihat lentera berkelip-kelip di ujung jalan itu. Oh, kereta kuda. Ah, kereta kuda Mak Rompak. Aku hafal betul bentuk kereta kuda itu. dengan malam ini. Kereta kuda itu sudah semakin dekat. Bahkan kereta kuda itu menuju ke tempatku ini. Oh, itu Kidaksa. Kusir kereta kuda Maropa. Hm, betul kata Maici. Kadang-kadang pantai ini tidak ramah padaku. Buktinya malam ini aku harus bertarung dengan iblis ini. Aku tidak mau mendapat serangan lebih dahulu. Aneh. Kenapa kereta kuda itu tidak berhenti? Kereta kuda itu hanya lewat saja di dekatku. Sementara Kidaksa mengepit kepala Mak Rompang di tangan kanannya. Kepala Mak Rompang? Ah, dulu aku juga melihat kereta kuda itu masuk ke dalam laut. Sedangkan Mak Rompang tertinggal di tepi pantai ini. Dan marompak tidak berkepala. Pasti, pasti Kedaksa masuk ke dalam laut untuk mengambil kepala Marompak. Dan tadi kepala itu sudah didapatkannya. Ah, kenapa aku baru sadar sekarang? Tadi Kedaksa hanya memandangku dengan bengis. Tapi dia tidak menghentikan kereta kudanya.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 Baru pulang kau sepagi ini, Wulan? Iya, Maici. Sepagi ini Maici sudah membersihkan halaman rumah. Ya, supaya badanku tetap sehat. Kata orang kalau pagi-pagi begini kita sudah bangun dan melakukan sesuatu, maka badan kita akan tetap sehat. Iya. Badanmu lesu, Wulan. Pasti semalaman kau tidak tidur. Iya, Maici. Mata saya mengantuk sekali. Kau memang harus beristirahat. Apalagi tadi malam kau hampir saja dapat bahaya. Uh, eh, Maici tahu? Aku mendengar kereta kuda itu lewat di samping rumahku ini malam. Dan pasti kereta kuda itu juga melewati tempat kau berdiri di bawah pohon kemuntung itu. Maici tahu semuanya. Pasti Maici juga pergi ke tepi pantai tadi malam aku tidak kemana-mana. Aku hanya tahu kalau kau pergi ke tepi laut, kau pasti berdiri di bawah pohon kemuntung itu. Iya bukan? Iya. Sekarang pergilah beristirahat. Aku tidak ingin tidur. Aku ingin membantu Maici membersihkan halaman ini. Tidak usah. Aku bisa memungut daun-daun ini sendirian. Kau harus istirahat. Pergilah. Tapi aku, ah, aku tidak mengantuk, Maici. Walau aku tidak tidur semalaman. <laughs> pasti kau akan bertanya sesuatu padaku. Sehingga kau paksa matamu untuk tidak tidur. Ah, tidak juga, Mat. Ah, sudahlah, tanyakanlah apa yang akan kau tanyakan ah, padaku. Rupanya Mak Ici tahu apa yang ada dalam hatiku. <laughs> Aku sudah tua, Wulan. Sudah banyak mengenyam kehidupan. Mak Ici, apakah Mak Ici tidak berniat lagi menunggu suami Mak Ici itu di tepi pantai? Ya, kalau ingin bertemu dengan suamiku, tentu aku mau, Wulan tapi aku sudah bosan menunggu di tepi pantai. Tidak pernah ada hasilnya. Yang aku temukan hanyalah perempuan itu lagi. Bagaimana? Dulu aku juga sama sepertimu. Hampir setiap malam aku menunggu perempuan itu di tepi pantai dengan harapan agar aku bisa bertemu kembali dengan suamiku. Tapi setelah 25 tahun, tidak ada hasilnya. Maka aku menjadi putus asa. Dan memang sampai saat ini, aku tidak pernah lagi bisa berkumpul bersama suamiku. Bagaimana kalau kita bersama-sama memaksa perempuan itu untuk membawa kita ke negerinya, Maici? Ah, sudahlah, Wulan. Kerja itu akan sia-sia. Hmm. Jam kan? Padahal sejak tadi pagi aku belum tidur sedikit pun. Malam ini, aku masih ingin pergi ke tepi pantai. Karena malam ini adalah malam purnama. Tapi tubuhku letih sekali. Kau belum tidur, Wulandari? Uh, belum, Ma Ici. Apakah kau akan pergi ke pantai lagi malam ini? Iya, Ma. Tapi rasanya badanku letih sekali. Sebaiknya kau harus istirahat supaya badanmu segar bangun pagi-pagi nanti. Iya, Ma. dia tidak akan menjahit malam ini. Eh, itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Dindi. Halo pengantin baru.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 mencoba memejamkan matanya. Sementara Mak Ichi sedang berkemas-kemas di dalam kamarnya yang sempit. Lalu perempuan tua itu mengintip bulan dari. Perempuan tua itu ingin memastikan apakah bulan dari sudah tidur. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.